ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى faman kanat hijratuhu ila wa rasulih fahijratuhu ila wa rasulih wa kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila wa muslimin wal hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan kita buat kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu yang kami muliakan kita buat kesepakatan terlebih dahulu pertama mohon dalam majlis ilmu ini kita hidupkan adabnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan adabnya adalah tidak boleh berbicara dengan siapapun orang di sebelah kiri dan kanan kita ini kita sepakati dulu mohon ibu-ibu ibu-ibu yang kami muliakan ibu-ibu kita sepakati ini dulu adabnya dalam majlis ilmu dalam Al-Quran Allah tidak membenarkan kita membuat keributan apa-apa dengan kiri kanan kita dalam artian bicara ini dulu sepakati yang kedua benda laga yang akan mengguncang dan mengganggu konsentrasi kita seperti handphone mohon terlebih dahulu disilentkan atau di offkan Ini lebih membantu Bapak Ibu untuk fokus khusyuk. Bapak Ibu bisa menyepakati dua poin ini. Ini yang paling zahir loh, yang paling zahir pertama tidak berbincang dengan kiri kanan kita, ini adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, handphone yang ada kita silentkan dan paling afdol adalah di offkan dulu. Sampai acara bersama saya selesai, barulah Bapak Ibu kembali merdeka dengan handphonenya kembali. Jika kita sudah sepakati, maka kita mulai kepada kajian kita. Yang pertama saya sampaikan kepada Pak Ibu, ini adalah zaman banyak manusia jahiliyah yang telah terbukti celaka. Anak-anak kecil sudah diumumkan sekarang baru mulai masuk kelas 1 SMP tamat SD sudah hamil bukan lagi barang baru anak tamat SD baru masuk SMP sudah hamil pertengahan kelas 1 SMP melahirkan anak pertama dan bapaknya memalukan sekali bapaknya adalah kawan-kawannya sendiri, tetangga-tetangganya. Anak zaman sekarang sudah balik sebelum akil. Padahal urutan dalam agama kita akil ba balif. Tetapi kenyataan sekarang kita dapati fakta yang memalukan mereka terlebih dahulu balik sebelum akalnya tumbuh. Libido dan hubungan seksual mereka lebih dulu awali pahami dari sebelum mereka paham mana yang hak, mana yang batil. Akal mereka belum cerdas, sementara insting seksual mereka sudah tumbuh berkembang lebih cepat dari umurnya padahal urutan seharusnya adalah berakal dulu cerdas dulu pinter dulu baru masalah perkara yang sifatnya biologis tumbuh bersamaan dengan akalnya yang sudah cerdas sekarang tidak begitu kayak kumbuh ikatan dokter Indonesia untuk kota Payakumbuh kabupaten 50 kota terbaru ini Bapak Ibu sudah dengar semua yang sudah dicek dari anak-anak pelajar kita lebih 50 persen anak-anak remaja kita SMP ke atas sudah tidak gadis lagi Jumat dua Jumat yang lalu Bapak Ibu ikut mendengarkan berita ini mungkin dua Jumat yang lalu seorang anak sanawiyah perempuan main ke rumah kos-kosan laki-laki dan maaf ketangkap basah berhubungan intim di situ. Manusia sekarang ini secara pasti sedang berjalan menuju ke arah kehidupan binatang. Bahkan maaf, binatang pun tidak buat seperti itu. Bapak Ibu, tahun yang lalu tahun yang lalu selesai ujian negara hampir di berbagai provinsi anak-anak SMP kah anak-anak SMA kah mereka langsung berhubungan mesum di depan teman-temannya berganti-gantian binatang saja tidak terpikir untuk melakukan itu anak generasi ini generasi kita ini telah melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya menangis, menangis, menangis. Ketika air mata tidak ada lagi akan dikeluarkan keluar, maka air mata ke dalam perginya. Orang tua melahirkan anak calon penghuni neraka. Orang tua membesarkan, memberi makan anak-anak natang bertubuh manusia. Dan bukan seperti ini yang kita inginkan masa depan anak-anak kita. Peradaban barat, gaya pendidikan barat, yang menjadi kiblat bagi bangsa Indonesia hari ini terbukti hanya melahirkan generasi yang telah kehilangan identitas. Generasi sekarang mau ospek, Bapak Ibu lihat di YouTube. Apa kegiatan anak sekarang ketika ospek? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak pantas saya sampaikan di sini dan tidak perlu saya sampaikan. Ospek apaan yang seperti itu? Kaum muslimin yang kami muliakan. Mereka yang tamat langsung coret pakaian, pergi ke pop-pop, pergi ke tempat dunia-dunia yang ada di situ kemudian gemerlapnya, mereka berdansa, mereka pesta, mereka keras, mengkonsumsi barang-barang haram, lalu setelah itu bermesum berganti-gantian. Kemudian tindakan anarkis oleh para pelajar di mana-mana, kelahi di sana sini, berbunuh-bunuhan di sana sini, akan jadi apa masa depan bangsa ini. Tidak ada yang bisa diharapkan sesungguhnya dari pola pendidikan barat. Bahkan barat sendiri hari ini, Amerika, Eropa yang menjadi kiblat dunia katanya hari ini kaum muslimin telah kehilangan generasi dua tingkat. Tingkat pertama, mereka benar-benar telah kehilangan generasi. Tingkat kedua, mereka tidak punya generasi. Di masa yang akan datang, pastikan Amerika, Eropa sudah tidak punya masa depan. Karena generasinya sudah hancur. Jumlah manusianya sedikit. Otaknya lebih kejam daripada otak hewan dan binatang. Syahwat mereka lebih liar daripada binatang. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini yang diimpor. Ini yang diimpor oleh Indonesia. Pol pendidikan ala barat. Dibangga-banggakan. Dielu-elukan. Padahal manusia-manusia di sana berjalan menuju kepastian kepada kehancuran. Bapak Ibu, anak-anak kita akan menghadapi zaman lebih keras daripada zaman yang saat ini Bapak Ibu lihat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang bisa bantu pindahkan ini ke belakang? Sebaiknya saya tidak usah pakai ini kalau bisa dibantu karena ini akan mengganggu gerakan saya ini ini nggak apa-apa ini Jazakumullah khairan kasirah Jazakumullah khair Barakallah Bapak Ibu yang kami muliakan Masa depan bangsa ini sudah hilang. Mereka tidak punya harapan. Bangsa Indonesia saya maksudkan. Bangsa Indonesia tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Dan maaf, kalau kita boleh sedikit berharap, masa depan itu adalah pada anak-anak kita. Masa depan itu, masa depan negeri ini, bangsa ini adalah pada bangsa di mana ada kita di dalamnya, ada anak-anak kita. Ibu, saya minta izin ya. Ibu, saat saya bicara, Ibu, saya bicara, saya dulu yang bicara. Kita sepakati tadi dari awal, adab majelis ilmu tidak berbicara dengan kiri kanannya. Saya yang berbicara sekarang. Saya minta izin. Setelah itu selesai, Bapak Ibu punya waktu yang luas seluas-luasnya untuk bicara dengan teman-temannya. Sepakat? Sepakat? Saya minta izin. Ini kesepakatan kita yang kita akan terus pegang sampai kapanpun. Dalam majelis ilmu, adabnya tidak berbicara kiri dan kanan, dan tidak berbicara bahkan dengan hand, handphone. Mari kita lanjutkan. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. La mustaqbala illa fi dinillah. Tidak ada masa depan. Kecuali apabila masa depan itu kita serahkan kembali ke dalam pangkuan agama Allah. Al-mustaqbal lil-Islam. Masa depan hanya untuk Islam. Baik. Ibu tahu tidak? CIA, Amerika Serikat, di New York Times. Amerika Serikat punya intelijen khusus Pak, namanya CIA. Di New York Times, mereka memberikan pernyataan yang spektakuler. Apa kata mereka? Masa depan Barat, Eropa sudah berakhir. 2020 menurut analisa dan hitungan mereka, khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Ini menurut CIA Amerika Serikat. Jika ini benar, maka siapa yang mereka maksud yang khilafah Islamiyah? Bukan ISIS. Bukan akan tetapi bangkitnya peradaban murni kembali di mana telah disiapkan generasi-generasi yang cerdas di usia dini, di usia belia mereka sudah pantas menjadi para pemimpin seperti zaman dulu sejarah telah membuktikan bila benar 2020 ada berapa tahun lagi sekarang Pak? ada berapa tahun lagi sekarang? hanya 5 tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 seandainya benar menurut KGB, intelijen Rusia, bahwa puncak dan jaya-jayanya khilafah Islamnya ke depan, menurut hitungan mereka, adanya 2025. Itu dah puncaknya, Pak. 2025. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, maka KGB Rusia mengatakan 2025. Ibu dapat bayangkan, ke depan apakah masih bahasa Inggris yang akan menjadi, menjadi bahasa kiblat? Tidak. Yang menjadi bahasa kiblat adalah bahasa Arab kembali. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah akan mengulangi kembali dirinya. Lebih 12 abad Islam memimpin dunia. Dalam 12 abad orang-orang kafir di Eropa, musyrikin di Eropa seluruhnya merasa hidup nyaman, aman, damai dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Dan itu sudah dekat Pak waktunya. Tak mungkin kan yang akan mengisi khilafah itu anak-anak hancur macam sekarang? Tidak mungkin. Yang bisa mengisinya siapa? Anak kita, anak ibu, anak bapak, anak saya. Begitulah Pak. Yang akan mengisi peradaban ke depan. Yang akan menjadi leader-leader di masa yang akan datang. Menjadi pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat di masa yang akan datang dalam skala regional. Dalam skala internasional adalah anak-anak kita yang kita didik dengan agama sejak dari sekarang. Dan ingat, dalam sejarahnya pendidikan anak itu startnya umur 5 tahun secara formal ya berakhirnya umur 18-19 tahun dan di situ mereka sudah pantas menjadi seorang gubernur mereka sudah pantas menjadi seorang mufti besar skala negara mereka sudah pantas menjadi panglima tempur mereka sudah pantas menjadi seorang menteri bahkan menjadi sultan menjadi raja di beberapa wilayah kekuasaan Islam ini sejarah sebenarnya Pak kalau di kita sekarang usia 25 masih kuliah nggak mubazir memang menuntut ilmu itu sampai mati betul tapi yang menuntut ilmu secara formal dalam Islam hanya berlangsung dari umur 5 tahun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berakhir itu dalam jenjang kutab dan kutab ini Nabi sendiri yang buat Nabi Muhammad SAW yang mendirikan kutab setelah perang badar beliau mendirikan madrasah khasah eh, ya. sekolah khusus untuk anak-anak yang namanya kutab apa yang diajarkan selepas umur 12 tahun anak-anak ini seperti anak-anak dewasa Pak cara berpikirnya luas ilmunya adab akhlaknya tegas dan berkepribadiannya disiplinnya lepas dari kutab anak dilanjutkan ke madrasah ini dalam sejarah Islam di madrasah umur 13 tahun sampai umur 18-19 tahun Selesai dari situ, mereka pun menjadi orang-orang nomor satu bersebaran ke muka bumi ini. Dalam sejarahnya Coba lihat bagaimana Rasul Kan ada bahasa modeli kobo Ada masa bahasa seperti ini Kalaulah jadi batuang Payah untuk dibantu Betul tak? Hah? Kalau sudah menjadi petung Maka susah untuk dibentuk Tapi kalau dari rebung Terus dia kepada anak masih bisa dibentuk Ya Ternyata Rasulullah dalam proses pendidikannya kepada para sahabat membantah semua teori yang tidak benar itu. Manusia tetaplah manusia. Sampai kapanpun dia punya fitrah di jiwanya. Yang membuat dia menyimpang dan sesat selama ini adalah setan jin. Setan manusia menjadikan dia keluar dari fitrahnya. Tapi apabila dia ditarik kembali kepada fitrah, dia akan kembali lurus. Seberapapun umurnya. Coba saya tanya Pak. Masyarakat jahiliyah seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu? Umar bin Khattab itu masuk Islam umurnya berapa? Umar bin Khattab masuk Islam umurnya berapa? 36 tahun. Abu Bakar masuk Islam umurnya berapa, Pak? 38 tahun. Itu udah umur yang istilahnya lapayah untuk tua. Betul nggak? Menurut orang sekarang, kalau kamu bantu aku anak kita sebelah kita balik bantu aja dulu itu bahasa kita selama ini ternyata Rasulullah bahkan ada yang lebih tua darinya masuk Islam ada umur 50 seperti Sayyidina Hamzah dan sebagainya seluruhnya ketika ditarik ke dalam Islam dan Nabi tidak merelakan seluruh sahabatnya dididik oleh apapun bentuk ilmu di luar daripada Al-Quran jadi mereka dikembalikan kepada sejatinya fitrah yaitu yang turun dari langit Al-Quran sampai-sampai Umar bin Khattab baca lembaran-lembaran Taurat bertanyalah Rasulullah kepada Umar ma biyaminika ya Umar hai Umar kamu baca apa di tangan kananmu kamu lagi pegang apa hai Umar Umar menjawab innaha suhufu Taurah ya Rasulullah ini adalah lembaran-lembaran Taurat ya Nabi marah Rasulullah merah mukanya berubah warna matanya dan Rasulullah berkata, Hai Umar, kau masih baca suatu kitab yang mana Allah turunkan untuk saya lebih baik dari apa yang kau baca. Wallahi, kalaulah Musa hari ini hidup, wahai Umar, Musa akan jadi pengikut saya. Musa akan menjadi pelayan saya. Kenapa kau baca Taurat? Coba lihat Pak. Sedangkan Taurat saja dibaca oleh sahabat Nabi nggak rela sebelum sahabatnya menamatkan Al-Qur'an. Al Nabi tidak rela sampai sahabatnya menamatkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad pun melarang, jangan dulu kalian fokus dengan hadis-hadisku. Fokus dengan Al-Quran dulu. Nah sekarang bedanya Pak, anak-anak kita bahkan sendiri, maaf ya Pak ya, bapak sendiri, anak-anak kita jangankan lagi ya, bapak sendiri, ibu sendiri, sampai seumur begini, udah ada yang tamatkan Al-Quran belum? Membahasnya, membedahnya, tafsirnya, ayat demi ayat sampai tuntas dari Al-Fatihah sampai an Ada yang udah tamat belum? Ada yang belum? Ada ada belum? Belum. Sementara kita sudah mempelajari berbagai macam ilmu. Dalam adatnya sebelum Al-Quran selesai, kita tidak dulu membukakan pintu untuk ilmu-ilmu yang lain. Sampai tuntas Al-Quran. Adabnya begitu. Karena adab ini dilanggar, lihat. Generasi kita hari ini belajar ilmu-ilmu dari barat. Sebelum benteng mereka kokoh sebelum Al-Quran mereka matang, sebelum Al-Quran mereka masak, sebelum mereka faham Al-Quran ayat demi ayat, juz demi juz, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka sudah dicekoki dulu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu IPA, ilmu ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu lain-lainnya bukan tidak berguna, tetapi ini nanti selesaikan dulu Al-Quran, konsepnya begitu. Coba lihat setelah Nabi tidak ada, satu sahabat dari seluruh sahabat jadi pemimpin besar dimanapun mereka berada. Coba silakan baca dalam buku 100 tokoh paling ter, Terberpengaruh berpengaruh di dunia oleh Michel Jihad. Dalam tulisannya ini, beliau mengatakan, padahal itu orang Kristen loh Pak penulis buku ini. Kristen Ortodoks. Ya, beliau menulis buku ini. Apa katanya? Manusia paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Nabi. Kemudian ada jajaran nama para sahabat mengalahkan Nabi Isa alaihissalam seperti Umar bin Khattab mengalahkan Nabi Isa ini menulis orang Kristen loh coba lihat ketika para sahabat ini yang dulunya awam ummi tidak pandai tulis baca berperilaku seperti bangsa jahiliyah yang Bapak Ibu dengar dalam sejarah maaf ya Bu wanita digilir seperti seekor induk ayam digilir oleh ayam jantan anak-anak kecil yang wanita dikubur hidup-hidup. Minum-minuman keras menyebar di mana-mana dan menjadi tren hari-hari. Menumpahkan darah perkara yang ringan dan gampang. Betul-betul tidak ada penghormatan kepada agama, tidak ada. Jahiliyah, ya jahiliyah. Tapi ketika Islam datang, 23 tahun orang-orang yang katanya lah kareh membatuang ternyata dirubah menjadi manusia-manusia paling sempurna Pak bukan hanya manusia di bumi yang, yang mengagumi turun gak ayat dari langit yang mengagumi para sahabat surat apa Ali Imran ayat 110 Allah puji kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna وتؤمنون بالله kamu adalah manusia-manusia terbaik yang diturunkan, yang dikeluarkan, yang dihadirkan, ditampilkan dalam panggung peradaban sejarah hidup manusia. Para sahabat yang dimaksud Pak. Manusia yang katanya sudah menjadi batuang, nggak mungkin dirubah, apalagi anak-anak kecil. Sedangkan yang besar-besar saja dapat dirubah oleh Islam ini. Ibu, Mungkin beberapa orang di antara ibu dulu tidak kenal dengan jilbab atau maksudnya tidak peduli dengan jilbab apalagi tidak dalam ini. Sekarang Islam telah merubah ibu. Dulu mungkin tidak terpikir oleh ibu akan menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang seperti ini karena diharap dianggap sudah tidak punya masa depan terbukti masa depan yang diberikan oleh sekolah-sekolah ala barat adalah masa depan hewan masa depan binatang yang tidak ada masa depan tidak di akhirat di surga apalagi juga di dunia la haula wala quwata illa billah masa depan itu adalah di tangan is Islam wajar dan sangat wajar kalau pada hari ini ibu-ibu saya katakan di Jabodetabek Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang, Bekasi, ya. Bahkan sekarang sudah merembes sampai ke Bandung beberapa daerah Jawa. Kutab diserbu oleh para orang tua. Madrasah bahkan tutup pintu tidak lagi bisa menerima murid. Padahal ini sekolah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak menjanjikan ijazah-ijazah formal-formalan. Tapi sebaik mereka tahu Kutab adalah masa lalu Islam yang pernah berhasil ratusan tahun melahirkan generasi-generasi gemilang di usia belia dan mereka tahu kutab seperti ini kembali hidup dan bangkit maka mereka bergerak memasukkan anaknya kata mereka biar anak saya tidak PNS biar anak saya tidak punya pekerjaan yang melamar kerja ke sana kemari tapi anak saya adalah manusia yang menyembah Allah saya punya kerja anak saya bisa mewarisi pekerjaan saya ini para orang tua dan maaf yang memasukkan anaknya ke sana adalah orang-orang tua menengah ke atas pak orang-orang yang berpendidikan tinggi dia tidak lagi melihat masa depan anak itu pada ijazah maaf bapak sudah tahu bobroknya model ah, pemerintahan kita sekarang bapak ibu sudah mengenal masa anak kita akan dimasukkan ke situ contoh ya untuk jadi orang jujur di pemerintahan kita dia akan ketendang pak maka orang-orang jujur benar-benar mereka merasa memegang batu bara Orang-orang istiqomah, orang yang amanah ada. Di jajaran pemerintah kita ada. Tapi berat bagi mereka Pak. Mereka dikucilkan. Mereka dimusuhi. Mau kaya, maaf sekali lagi, nggak akan mungkin dengan gaji yang sudah dipatok. Harus pandai nilep sana sini. Ya, kalau nggak mau ikut-ikutan seperti itu, dia akan difitnah, dia akan di, di, di, diperangkap dan mungkin juga di deportasi atau mungkin di PHK dengan hina dengan fitnah ini dan itu. Dan lebih baik apabila kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi manusia yang mampu membuka lahan kerja daripada mencari kerja. Dan ini hanya ada dalam konsep Islam. Hanya ada dalam konsep Islam. Coba lihat. Rasulullah mengatakan Allah membukakan pintu rezeki untuk manusia lebih 90 persennya adalah di dunia bisnis. Di dunia bisnis, usaha dan dagang. Sementara yang lainnya ah itulah dia yang peternakan pertanian kerja-kerja di pemerintah dan sebagainya Bapak Ibu yang kami muliakan masa depan anak kita bukan menjadi seorang pecundang yang membawa ijazah ke sana kemari tetapi masa depan anak kita menjadi leader menjadi para pemimpin imam dalam ketakwaan imam dalam kehidupan dan membukakan lahan-lahan kerja dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu Ari Ginanjar pemilik ESG di masa-masa emasnya dulu beliau pernah mengatakan setelah riset ke seluruh dunia tokoh-tokoh besar dunia mengatakan CEO CEO ke depan leader-leader di masa yang akan datang 10 tahun dari sekarang seterusnya waktu itu beliau menyampaikan pada tahun 2004 10 tahun dari sekarang dan seterusnya yang dipercaya, yang dicari dan yang akan memegang kendali dunia adalah orang-orang yang punya basic agama yang jelas Orang-orang Islam paling dicari di masa yang akan datang. Dan ini star. Kita start di mana peradaban ke depan sekali lagi akan dipegang oleh anak-anak kita di mana mereka punya pemahaman agama yang benar. Ketaatan, kesolehan, kejujuran, keamanan dan kedisiplinan tingkat tinggi. Dan mereka adalah abid-abidullah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ahli syahwat karena seperti ini mulai tidak dipakai. Sebentar lagi Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita akan lihat hancurnya moral hancurnya moral penguasa-penguasa di seluruh dunia ini setelah hancur akan bergantilah dengan generasi yang dijamin akan datang dalam surat An-Nur ayat 55 menurut CIA 2020 starnya menurut CIA 2020 starnya surat An-Nur ayat 55 tidak akan kita tafsirkan menurut CIA tentu tetapi kita yakini dia pasti akan datang. Hanya pernyataan CIA dan KGB Rusia ini adalah menstimulus, memberi semangat kepada kita bahwa memang waktunya sangat dekat. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lihat hanya dalam 23 tahun kan level sahabat saja yang orangnya sudah besar-besar ibu-ibu usianya sekarang ada enggak yang sudah di atas 50 tahun saya rasa belum ada kan Mungkin saya perhatikan sekarang rata-rata di atas usia 30 dengan 40. Betul, Bu? Satu dua mungkin yang antara 40 50. Ini adalah usia para sahabat masuk Islam. Bapak juga begitu. Saya belum lihat di sini ada yang di atas usia 50 tahun. Kalau saya salah, tolong kasih tahu. Kalaupun ada, yang pasti belum ada yang di atas umur 60 tahun. Udah ada yang di atas 60 tahun belum kan? Belum kan? Bapak sudah sampai 50, Pak? Belum kan? Belum. Makanya saya katakan inilah usia-usia bapak dilamar oleh Islam di masa Nabi Muhammad. Berarti kalau labat tuang tuh pak. Ya. Kan sudah betung namanya itu. Tapi bisa dibentuk. Yang bisa membentuk hanyalah Islam. Tapi murni mereka diarahkan dengan Al-Quran. Al-Hufaz salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang sudah mulai merambah ke tingkat yang lebih tinggi. Kita sudah menyediakan fasilitas madrasah yang putra sudah berjalan di tahun pertama ini dan baru enam bulan berjalan ini masuk tahun bulan ketujuh Bapak Ibu bolehlah survei ke sana walaupun belum begitu maksimal tapi kami sudah boleh ber, sedikit berbahagia dan berbangga hati mempersembahkan pada Bapak Ibu anak-anak kita yang masuknya masih ada yang liar masih ada yang sangat binal masuk baru beberapa bulan mereka mulai ditertibkan Al-Quran mereka bersih bacaan mereka sudah oke okay dan hafalan Al-Quran mereka ada yang sudah sampai di atas 10 juz hanya dalam 7 bulan ada yang sudah 17 juz subhanallah kemarin Pak baru tiga hari berturut-turut saya kasih hadiah kita kasih hadiah anak-anak kita yang hafalnya di atas 10 juz dalam 10 bulan dalam 6 bulan ikut training latihan memanah dan berkuda profesional di Okura Pekanbaru ya kita ikutkan mereka pelatihan ini dan ketika mereka ikut lomba bahkan ada salah seorang anak madrasah kami yang juara satunya jumping membawa kuda sambil loncatkan balok-balok hanya latihan dalam tiga hari Al-Quran mereka oke okay. kami ingin mereka menjadi atlet yang tangguh yang juga berdapat dibanggakan untuk tingkat nasional memanah ini juga seperti demikian Al-Qurannya oke, okay, hadisnya oke, okay, ilmunya oke, okay, ibadahnya jangan ditanya, dan leadernya muncul. Sementara mereka ahli dalam masalah kegiatan-kegiatan fisik, yang sunnah. Sementara di tahun terakhir program kita anak ini diasah kemampuan man, kemandiriannya dalam berwirausaha. Apakah di dagang, apakah di pertanian, di peternakan, di, di otomotif dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk tahun ini yang putri kita buka. Madrasah Putri, insya Allah tempatnya di Si Cincin. Madrasah Putri kita buka lepas tamatan SD. Bapak Ibu jangan pusing lagi. Kemana saya akan masukkan anak saya? Lanjutan dari Hufas ini lanjutnya kemana? Insya Allah sudah tersedia madrasah putri. Tapi dengan super ketat memang. Untuk tahun ini kami hanya akan terima 14 orang saja. 14 orang saja. Dan itu harus melalui seleksi yang ketat. Bapak Ibu, kartu pendaftarannya ada di Hufas kita. Silakan Bapak Ibu mulai melirik-lirik, pelajarilah. Kalau seandainya Bapak Ibu punya anak yang mau tamat, perempuan mau tamat SD, maka memenuhi kualifikasi enggak? Masukkan. Mereka kita persiapkan bagaimana calon menjadi ibu-ibunya para ulama. Karena masa depan wanita adalah menjadi seorang istri. Masa depan wanita adalah menjadi seorang ibu. Dan bagaimana menjadikan ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang militan, ibu-ibu yang kuat agamanya, yang terjaga kesuciannya, yang terpelihara kehormatannya, berilmu yang luas, dan mampu mendampingi kebangkitan Islam. Ibu-ibu macam ini kita persiapkan dan itu harus anak-anak kita. Itu harus anak-anak ibu di mana ibu akan berbangga hati di hari kiamat, dia yang membela kita, dia yang tampil di hadapan Allah melindungi kita saat kita harus terseret ke neraka, dia yang keluarkan kita. Kita ingin punya anak yang seperti itu. Maka Bu, itu hanya bisa ibu buat di dunia ini sekarang. Jangan sampai di akhirat lah kamu langkah wak ke surga lain awak di elo di anak awak sampai ke mama dan ke masuk surga lain Ancik ah, dulu mak Amak ah, dulu masukkan dia ke sekolah iko. Ke sekolah itu, sekolah itu nak kenal dia juga agama secara elok dah. enggak dah mak. Amak ah, harus bertanggungjawab di hadapan Allah. Dia nak kenal juga agama secara baik. Dia nak elok bagamu secara benar. Amak sangat elok surangnya. Ada tunti amak di hadapan Allah. Anak-anak macam ini akan banyak baku parak, basiarak nanti di, di hari kiamat. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض adu إلا muttaqin pada hari kiamat anak ayah akan saling bertengkar dan bermusuh-musuhan emak dengan anak akan saling berseteru dan salah menyalahkan jatuh menjatuhkan suami istri akan saling berantam, salah menyalahkan sesal menyesali pada hari kiamat seluruh orang yang dulu dekat di dunia saling mencintai akan saling benci membenci pada hari kiamat illal muttaqin kecuali orang yang ketika hidupnya di dunia membangun kedekatannya dan membangun rumah tangganya di atas ketakwaan kepada Allah suami berkata pada istri dek anak-anak kita ke depan kita masukkan ke pesantren ya kita masukkan ke tahfiz kita masukkan ke madrasah. Bang, nanti masa depan anak kita agak kurang terjamin. Salah kamu, deh, Justru masa depan anak kita ada di dalam pangkuan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu istrinya sepakat, "Baik, Bang. Kalau memang Abang sepakat begitu, ada juga sepakat. Yang penting kita kompak." Ini namanya dibangun rumah tangga di atas ketakwaan namanya. Lalu istri berkata kepada masnya, "Mas, ya Wan ada Jawa kan ya? Udah, Puan, Aju Bele elok lah macam rezeki. Biasa ketek tapi halal. Berkah. Ijan dibawa pulang dan membuat kami karuah panganah. Darah kami akhirnya tabaka di api. Dia kan makan yang haram. Sakit nak ba'a aduh asa berkah. Yang paling rancak tu banyak tapi berkah. Istri selalu ingatkan suami. Bukan bakar-bakar suami. Pangkit udah lebih tinggi tapi anak buah dah dulu punya otor. Aku nak pangkit. Tu oh, pandai-pandailah dari kantua kan mulai mengajak yang tidak benar yang sepertinya akan menjadi bermusuh-musuhan nanti pada hari kiamat. Tapi istri yang berkata pada suaminya, dah, ajo, carilah rezeki. Kalau nak cukup di kantor, carilah di luar kantor dengan cara-cara yang halal. Kalau memang bisa dia menolong di rumah dia tolong dah. Tapi nanti ikut sepakati hasilnya adalah untuk modeko dah. Anak wak wak biaya di pesantren anu. Biarlah mahada tetapi berkualitas berakhlak mulia dan menjadi orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin ketakwaan di dunia, pemimpin-pemimpin manusia di dunia. Baik. Ibu-ibu yang kami muliakan hamba Allah, al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din adu. Seluruh orang yang dakik dulu dia orang yang dakik di di dunia. Seluruh orang yang dekat dengannya dulu di dunia. Ibu, suaminya. Suami, istrinya. Bapak pastikan ayat ini akan ketemu nanti pada hari kiamat. Sangat banyak suami yang kelahi dengan istri. Baba siaraknya laki bini nan cakak diri di dunia kau. Ata dengar cakak amur itu. Dengan sorong melangki yang tinggi. Laki bini bacakak basiara. Di hari kiamat. anak baitu pulau baca nuk bapak bapuluk untuk le bacakanya antara ayah dengan bapak emak eh, antara ayah dengan anak antara anak dengan emak saling jatuh menjatuhkan pada hari kiamat kecuali orang-orang yang ketika hidupnya di dunia membangun hubungannya di atas ketakwaan baik Bapak Ibu sekali lagi mufas salah satu bukan satu-satunya salah satu alternatif di mana bisa menjamin Bapak Ibu terjaga sampai ke akhirat bersama anak-anaknya. Saya yakin cinta bapak pada anak jangan ditanya. Cinta ibu pada istri pada anak jangan ditanya. Maaf, maaf, cinta ibu pada suami pada anak jangan ditanya. Tapi cinta ini semuanya semu dan tak berharga tak berarti jika tidak diisi dengan agama, tidak diisi dengan Al-Quran. Insyaallah kita berharap di Hufas di Bapak semuanya akan ikut dibina dibimbing Druvas Bapak semuanya yang sekolah bukan hanya anak Bapak tapi kita semua masih ikut lagi sekolah Bapak alun panuah cupak leh Pak betul tak? Bapak alun panuah cupak leh Ambo sendiri mengecek kolom panuah cupak leh bila tiba guru Ambo akan duduk di depan guru dan telah membuktikan di mana-mana Pak asal datang orang alim yang saya tahu kapasitas ilmunya, saya akan kosongkan waktu saya, saya duduk di depannya, mendengarkan. Bapak juga begitu, bukan orang yang sudah penuh cupa. bukan orang yang lapan wah. Tapi masih bisa diisi dan terus diisi. Ibu juga begitu, Bu. Ketika anak ibu dimasukkan ke hupas, prakteknya bahwa ibu juga sedang masuk dan belajar di hupas. Ada masa-masa di mana bapak ibu kami libatkan bersama. Bu, kewajiban mendidik anak ini ada, ada, ada pada siapa? Pada kami atau pada ibu? Pak, kewajiban mendidik anak ini ada pada kami atau pada bapak? Di dalam konsep Islam, Pak, kewajiban mendidik anak sebenarnya ada pada ayah. Ibu hanya asisten. Jangan dibalik. Selama ini anak kita serahkan pada ibu. Maaf ya Pak, salah ini. Asumsi yang menyimpang dan keliru. Imam dalam rumah tangga adalah bapak, ibu hanyalah asisten yang mendidik anak, yang mengarahkan anak, yang memimpin anak dan keluarga adalah kita. Kita powernya. Ketika kita tidak ada, kita sibuk mencari nafkah di luar, maka ketika itu anak akan menghilangi, akan kehilangan power itu. Anak akan kehilangan kedisiplinan, anak akan kehilangan karakter, anak akan kehilangan contoh dan figur. Karena figurnya bukan emak, figurnya adalah ayah. Ini yang pertama. Jadi jangan bebanin, bebankan pendidikan anak pada istri. Maaf sekali lagi salah. Ibu, pendidikan anak memang bukan pada ibu sepenuhnya, tapi pada bapak. Tapi ibu adalah asisten mereka. Yang namanya asisten, dia ibarat ban, ban serapnya. Ibu ban serapnya. Dan ibu selalu standby. Mendampingi sang bapak. Nah sekarang saya katakan, mendidik anak bukan kewajiban hufaz. Kami hanya menolong bapak dalam mendidik anak. Menolong ibu dalam mendidik anak. Artinya, pertolongan kami kepada bapak ibu kami hantarkan sampai di sini. Bapak Ibu lanjutkan di rumah begini. Pak, Ibu, mungkin ada di antara kita yang sudah ngulang duduk bermajelis dengan saya. Tahukah Bapak Ibu, tingkat pendidikan yang diberikan oleh sekolah paling maksimal dan itu pun tingkat kutab dan madrasah loh Pak. Pendidikan terbaik di alam semesta ini adalah pendidikan yang dibuat oleh Nabi, kutab dan madra madrasah, ya. Ini pun maksimal hanya mampu membantu 25 persen untuk mendidik anak. Berapa persen? Berapa persen? Bu, berapa persen? Kalaupun Bapak Ibu masukkan anaknya ke kutab, kalaupun Bapak Ibu memasukkan anaknya ke madrasah setelah itu, mampu hanya ditolong 25% dan itu sudah kutab yang terbaik, madrasah yang terbaik. Maknanya 75% adanya pada Bapak dan Ibu. Tapi nak berilmu deh Pak Ustadz. Bapak ibulah yang mengontrol jalannya ilmu yang diberikan di kutab dan di madrasah. Bapak ibulah yang memberikan contoh. Agunoyo, kami di Siko melarang anak-anak jangan nonton TV ya bahaya. Bapak sepakat nggak? Tontonan yang ada di TV tidak ada yang mendidik sekarang. Sepakat nggak? Sepakat tidak? Kami sekarang ajarkan pada anak-anak bapak bahaya TV itu begini nak, bahaya nak. Nanti sambil dengarkan berita saja wanitanya sudah setengah telanjang. Ditambah lagi acara ini, acara itu semuanya berbahaya nak. Tiba di rumah apa yang malam-malam mau muka TV. Tiba di anak menganakan awak. Ya, janganlah nonton TV, kata ustazah, kata ustaz kami. Kan begitu kan? Ini bahaya. Ang tawa ada anak kita, yuk bayu ada anak kita. masalah bilik, adun. Masuklah angka bilik ke sini. Sementara kita teruskan. Ini juga masalah hebat. Kalau orang tua tidak kompak dengan hufaz, maka pendidikan anak yang diharapkan tidak akan jalan. Bagaimana mungkin? Kami mengajarkan, sementara Bapak Ibu menghancurkan ya, ajaran kami. Kami menyampaikan Bapak Ibu yang tidak sepakat dengan penyampaian itu. Ketika kita katakan, nak, kalau azan masuk, berkumandang, segera wudhu. Ambil sajadah, sholat. Yang laki-laki ajak orang tuanya pergi ke masjid. Eh, eh, sampai di rumah, orang tuanya sambil metik rokok, main ini main game waduh apa lo main game di rumah sholat pak kamu saji apa dulu lang dia mengatakan begitu dulu lang aja sosial lo nggak lo kang aja aja bagaimana ini akan mungkin bapak ingin anaknya soleh sementara bapak toleh ada beda antara soleh dengan toleh toleh itu kebalikan daripada soleh bapak ingin anaknya soleh sementara bapak sendiri toleh lah lah lah If not use, it not work. Ya, tidak akan bisa berfungsi seperti ini. Harus ada keteladanan. Kami ngajarkan, kami ngajarkan, Bapak di rumah praktekkan. Baru jalan, Pak. Jadi Bapak harus tahu apa yang sudah kami ajarkan. Dan Bapak praktekkan di rumah. Nah, masuk WC baca doa apa, Nak? Allahumma inni a'udzubika maaf sampai sekarang ada nggak ayah di antara ayah anda ini di antara bapak-bapak ini ada nggak yang sambil masuk ke WC anaknya ingatkan baca doa anak baca apa kaki kiri ya Maaf, ini kami sudah ajarkan di sekolah. Sementara Bapak tidak pernah mengingatkan di rumah. Ini akhirnya Pak lemah pembelajaran yang ada di sekolah. Bangun tidur, anaknya bangunkan. Ini udah mau subuh nih, ya. Mulai, Nana, wudhu saya. Orang udah mau azan. Kita ke masjid yuk. Ketika anaknya bangun, ayo baca doa dulu. Apa doanya? Sudah berapa kali Bapak praktekkan ini pada sama anak-anak kita? Kalau belum, Bapak wallahi demi Allah masih berhutang pada anak-anak Bapak. Hmm? Bapak masih berhutang pada anak-anak Bapak. Kami sudah ajarkan sekolah. Bapaklah yang akan mengingatkan hari-hari kepada si anak. Makan minumnya dengan tangan kanan, dengan membaca bismillah. Lepas makan juga baca doa apa. Bapak Ibu, pendidikan ini ada di pundak Bapak Ibu, bukan di kami. Kami membantu menolong, sifatnya begitu. Maksimal yang bisa diberikan oleh pendidikan seperti ini hanya 25%. Ini paling maksimal. Selanjutnya ada pada Bapak Ibu. Nah, kalau sudah lewat di usia kutab, Udah lewat di usia buta 12 masuk 13 tahun, Bapak Ibu sudah ringan banget. Anak sudah beradab. Anak sudah sopan sama ayah. Ngomong Bapak, langsung dia hormat dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Bicara ibu, dia akan dengarkan apa perintah bapak, dia cepat kerjakan. Pasti enak punya anak macam itu, Pak. Sementara orang-orang tua sekarang diimbau anaknya sekali nak tipu. Dia dipanggil anaknya kedua kali, nggak datang. Dipanggil ketiga kali, awak di dipecariannya Menggaduh siang mah nah, itu kecilnya korang kayaknya pak Menggaduh saya kau mah saya lagi sibuk Kim. saya lagi sibuk bersenda gurau dengan kawan-kawannya nonton segala macamnya ibu tidak dihargai ibu apa anak macam ini sekarang banyak yang seperti itu anak-anak tidak hormat pada orang tuanya ini sudah lahir pada zaman ini bahwa anak-anak orang tua akan melahirkan tuan-tuannya ada dengar hadis ini anak-anak kan orang-orang tua melahirkan tuan-tuannya orang anak-anak pak lama sih menyuruh lama masak nasi mak anu le lama nama masak mak kau baju kumal, lu lama cuci le dia tidak hormat sedikit pun tiba dia apa B7 akhirnya anak-anak bosan karena bapak coba tegas tapi tidak dibarengi ilmu tidak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah dengan yang bapak praktekkan selama sehari-hari. Akhirnya si anak mulai lari dari bapak. Bapak kehilangan anak bapak sudah habiskan umur untuk menafkahinya mencarikan duit untuk sekolahnya dan segala macamnya ternyata si anak bukan milik bapak dia menjadi lawan bagi bapak bapak lah mulai pensiun anak mulai berpikir bahwa orang kayak gue capek abih, pitihnya untuk dia. berpikirlah dia bagaimana bapak cepat meninggal dunia alun meninggal pak lain mulai bercakaknya memperabuikan harta warisan yang awak mencari oh ho oh, oh, ho oh. ho Sangat malang orang tua yang seperti ini, Pak. Yang diharapkannya indah lagi awal, bukan lagi kita. Yang diharapkannya adalah harta yang kita tinggalkan. Maka sangat malang orang tua dan sangat rugi kalau dia mewariskan untuk anak-anaknya harta. Orang tua yang benar dia wariskan untuk anak-anaknya adalah ilmu dan agama. Selesai. Setelah itu anak-anak silakan hidup dan cari harta sendiri. Yang benar Pak, harta yang kita cari anak kita sudah di atas 15 tahun umurnya maka harta itu sebaiknya bapak bawa ke akhirat itu yang paling benar sehingga Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bu ibu ada punya emas nggak di cincinnya di jarinya punya emas di sini punya emas di sini atau disimpan atau ada tabungan di rekening banknya ada nggak bu ada ya seberapa pun itu maka apakah itu milik ibu apakah itu milik bapak atau milik orang lain? Nabi bertanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ayyukum malu ahabu ilaih min mali ghairi. Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya lebih dia cintai atau harta milik orang lain? Aluna ahabu ilaina min mali ghairina. Ya Rasulullah, harta kami lebih kami cintai daripada harta orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Hartamu adalah yang engkau persembahkan untuk Allah. Yang engkau persembahkan untuk agama Allah itu hartamu. Sementara harta orang lain yang engkau tumpuk-tumpuk simpan di rekening bank, belikan ke tanah, bangunkan rumah, lalu engkau meninggal semuanya jadi untuk siapa? Semuanya jadi untuk siapa? Ahli waris gak? Itu berarti harta untuk orang lain. Dan Nabi mengatakan khasara. Khasara, rugi. Awak nama situngkin mencari siang malam. Menghabiskan umur, menghabiskan masa muda sampai kita keriput, sampai meninggal. Pencarian kita untuk orang lain. Yang orang lain itu akan menjadi seteru dan musuh kita pada hari kiamat. Padahal dalam konsep Islam, kewajiban bapak, ibu menafkahi anak khusus laki-laki hanya umur 15. Satu anak-anak ini sudah wajib pandai mencari nafkah sendiri. Untuk wanita 16, 17, 18 dalam konsep Islam dinikahkan dengan lelaki yang soleh. Maka sampai di situ. Selebihnya pencarian bapak ibu bawa ke akhirat. Sedekahkan, impakan, dia bawa untuk beribadah. Anak-anak kita mencari sendiri. Itu konsep Islam. Sehingga sangat cepat anak-anak dalam Islam itu mendak dewa, dewasa. Dia tahu kewajibannya setelah umur 15 tahun, saya harus pandai mencari nafkah sendiri. Karena iman sudah ada, ilmu sudah ada, mereka mencari dengan jalan yang benar. Anak-anak macam ini akan cepat melejitnya Pak. Dia lebih cepat matang, dia akan lebih mandiri, dia akan lebih disiplin, dan dia akan sangat pandai berterima kasih insya Allah. Karena basic ilmu, agamanya sudah kita tanamkan sebelum dia berumur 15 tahun. Oh Pak Ustadz, baru menjalankan Pak itu Pak Ustadz. Terpulang. Tadi kan sudah saya sampaikan hadisnya mau hartanya sendiri untuk dia nikmati atau harta orang lain yang lebih kita sukai. Harta untuk orang lain ini adalah untuk ahli waris kita. Sebaiknya Bapak Ibu jangan berpikir begitu. Anak-anak kita ini, anak-anak Bapak Ibu ini kalau mau hartanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai harta milik Bapak, sekolahkan anaknya seperti Hufas dan sekolah-sekolah yang seperti Hufas ya. Apapun sekolahnya, nanti tamat SD, sekolahkan anaknya di mana biaya sekolah anak itu dianggap harta kita itu, Pak. Tapi maaf ini, maaf ya, kalau bapak sekolahkan anaknya ke SMP, lalu anak tidak kenal dengan Allah, nggak ngerti seluk beluk agama, melakukan banyak dosa maksiat, wanitanya tidak buka tidak menutup aurat, laki-lakinya sudah tahu hubungan seks bebas, sudah tahu barang-barang haram, lalu mereka minta belanja dari bapak ibu, menipu bapak ibu kesana kemari, lalu berikan barang-barang haram, hah, seluruhnya akan menjadi kutukan buat bapak, buat ibu, apa punya anak yang seperti ini? Tapi kalau anaknya disekolahkan ke pesantren, disekolahkan ke madrasah, disekolahkan ke tahfiz Quran dan sebagainya, uang yang dikeluarkan adalah sedekah milik bapak, milik ibu. Anak ini juga akan dicetak oleh Allah menjadi anak yang berguna buat bapak dan ibu. Yang pasti buat negeri, buat bangsa, masa depan anak ini insya Allah Ta'ala akan menjadi anak para penggembira, penggembira agama di masa yang akan datang. Keharuman Islam akan lahir dari anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, masa depan adalah di tangan Islam, masa depan ada di tangan anak-anak bapak ibu masa depan ada di masa depan tangan Islam dalam artian khilafah Islam yang akan tegak yang mengisinya adalah saya, bapak, ibu dan anak-anak kita Insya Allah ta'ala hamba-hamba Allah yang kami muliakan Hufas memberikan apa yang bisa diberikan tanggung jawab para guru-guru yang ada di Hufas maksimal mendidik anak bapak ibu maksimal itu hanya berapa persen? 25 titik selebihnya ada pada pada bapak ibu. Makanya kami mewajibkan di Hupas ini para orang tua, bapak khususnya wajib hadir setiap ada acara-acara majelis ilmu, wajib hadir. Kita datangkan tokoh-tokoh Pak nasional ke Hupas dalam masalah pendidikan, dalam masalah kurikulum agama, dalam masalah akidah semacamnya. Bapak Ibu kami gembleng bersama. Jadi kami tidak akan mendidik anak Bapak Ibu tanpa melibatkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Hupas sangat ketat Hufas menganggap tidak bisa mendidik anak bapak ibu kalau orang tuanya tidak ikut sekalian dalam pendidikan ini. Karena pendidikan ini bukan kewajiban kami, kewajiban bapak ibu. Jika bapak ibu sepakat dengan kita, ayo kita bersama-sama di sini. Jika bapak ibu tidak sepakat, merasa sibuk, maka kewajiban bapak ibu kami pulangkan bapak dan bapak ibu kembali. Maaf kami tidak bisa mendidik bapak ibu karena bapak ibu tidak kompak dengan kami. Begitu loh pak. Jadi saya sebagai ketua Dewan Syariah Hufaz ya dan kutab yang ada di Payakumbuh ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua siapa pun terlibat dalam pot pendidikan Islam ini maka kami juga melibatkan dia langsung hadir dalam majelis-majelis ilmu tanpa terkecuali nomor satu yang kita tekankan adalah para suami dan ini adalah sebuah prestasi yang cukup membahagiakan tahun demi tahun Pak sebelumnya Bapak tahu yang hadir hanya ibu-ibu paling hanya setengah muridnya ada 500 ibu-ibu yang hadir hanya 75 orang 120 orang itu paling rame. Bapak-bapak nanti yang hadir 6 orang, 7 orang, 8 orang. Makin kesini tahunnya saya lihat makin peduli orang tua. Ya, karena memang kita ketatkan juga peraturan kita, maka bapak-bapak kita wajibkan untuk ikut bersama dengan istri hadir dalam setiap halakah majelis ilmu dalam rangka mengupgrade kemampuan pendidikan dan pengetahuan anak-anak kita. Bagaimana bapak mendampingnya di rumah? Bagaimana ibu-ibu bisa mendampingnya di rumah? Kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, maka kami yakin Pak, masa depan Payakumbu ini akan gemilang, akan cemerlang. Di Payakumbu akan lahir nanti anak-anak besar level Indonesia, bahkan level dunia. Dan anak-anak itu adalah anak bapak, anak ibu, anak saya. Insya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Syaratnya bapak ibu terlibat secara emosional. Terlibat secara secara emosional, aktif. Aktif. Setiap ada panggilan, ada acara seperti ini, kita hadir semuanya dan adab-adab majelis ilmu Bapak indahkan, Ibu indahkan anak kita akan seperti kita nanti insya Allah demikian dari saya, tidak panjang, tidak lebar yang saya sampaikan ini adalah nasihat buat diri saya penyemangat buat Bapak Ibu semua dan dari kita bersama-sama kita akan meraih masa depan gemilang untuk Islam di masa depan khilafah akan tegak ketika Bapak masih hidup ketika saya masih hidup ibu-ibu masih hidup, khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia dan yang akan menjadi pengisi-pengisinya adalah anak-anak kita semua. Saya, Bapak, Ibu, anak-anak kita adalah orang-orang yang akan mengisi khilafah Islamiyah di masa yang akan datang. Demikian, mari kita akhiri dengan istighfar lalu membaca surat Wal Asri. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل معاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم صل وسلم على رسولك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم Ya Allah Ya Rabbal Alamin Salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila Ya Rabb kami Wahai penguasa langit dan bumi Wahai penguasa dunia dan akhirat Kami adalah milikmu hambamu dan seluruh apa yang ada pada kami adalah milikmu ya Allah Kami seluruhnya pasti kembali kepadamu Ya Rab Padang Mahsyar adalah tempat di mana mahkamah terlengkap yang paling rapi, paling teliti dan paling sempurna akan kami jalani satu persatu ya Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan di hadapanmu semua apa yang kami buat ketika kami hidup di sini di dunia ini ya Allah. Ya Rab Sungguh Siapa yang engkau debat Dalam hisapmu Dia pasti diazab Dan sungguh siapa yang tidak akan didetail pertanyaan kepadanya Dia selamat Kami mengakui Ya Allah Dalam hidup ini yang telah yang telah berlalu dari umur kami Sangat banyak larang-laranganmu yang masih kami Injak Sangat banyak perintah-perintahmu yang belum kami terapkan Hitam hitam, kotor dan busuk masa lalu kami Allah. Kami mengingat banyaknya solat yang masih kami telantarkan, puasa yang belum kami penuhi, masih banyaknya ya Allah puasa-puasa yang belum kami ganti, zakat yang tidak mau kami keluarkan, kaki ini menginjak ke tempat-tempat mesum dan maksiat. Tangan ini telah melakukan hal-hal yang memalukan. Ya Allah, mata pun telah menonton dan melihat apa-apa yang kau haramkan. Telinga, bibir telah banyak berdusta. Ya Allah, telah banyak bersumpah palsu. Telah banyak menyakiti. Telah banyak mengatakan kata-kata yang engkau murkai. Otak ini telah melakukan banyak mesum dan maksiat, Ya Allah. Hati kami pun, Ya Rabbal Alamin, telah keruh dengan ketamakan pada dunia. Cita-cita kami selama ini adalah duit. Duit! duit bukan engkau, bukan akhirat, bukan surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami telah menjadi budak-budak nafsu kami selama ini. Kami telah menjadi budak syahwat. Kami telah menjadi budak dunia, Ya Allah. Dan kami belum sepenuhnya untuk menjadi budakmu, Ya Allah. Padahal kami milikmu. Kami kembali kepadamu. Ya Rab, Ya Rabban Alamin. Kami sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat dengan ujung akhir umur dunia, Ya Allah dan sangat dekat masa hisap kami. Sungguh kami mengangkat tangan tinggi-tinggi kepadamu, wahai zat yang maha mendengar. Masa lalu kami itu, ya Allah. Ampunilah seluruh masa lalu kami, ya Allah. Ampunilah seluruh masa lalu kami, ya Allah. Janganlah sampai masa lalu kami terulang kepada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah sampai perbuatan bodoh kami itu dilakukan kembali oleh anak-anak kami, ya Allah. Janganlah sampai, ya Allah, masa lalu kami yang hina, Masa lalu kami yang busuk kembali dibuat oleh anak-anak kami dengan versi yang lebih memalukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Bantu kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Bantu kami dalam mengarahkan anak-anak kami ya Allah. Bantu kami, tolong kami agar menjadi orang-orang tua yang beriman. Orang-orang tua yang soleh dan taat. Dan memiliki anak-anak yang bisa meniru kami, Ya Allah. Ya Allah, Tolonglah setiap orang di antara orang-orang tua yang ada di hufaz saat ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tolonglah para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya Allah. Tolonglah kami semua ya Rabbal Alamin. Agar kami mahir dan pandai dalam mendampingi anak-anak kami. Menjadi anak-anak yang cerdas. Menjadi anak-anak yang brilian. Menjadi anak-anak yang engkau banggakan di langit. Menjadi anak-anak yang engkau banggakan di bumi. Menjadi anak-anak yang menggenggam masa depan Ya Rabbal Alamin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berilah dan bantulah kami semua Dalam mencari nafkah yang halal Untuk kami berikan kepada anak dan istri kami Untuk kami belanjakan Buat membiayai sekolah anak-anak kami Ya Allah, lindungi kami dari Rezeki-rezeki yang haram Rezeki-rezeki yang syubhat, Lindungi kami Ya Allah, para orang tua Agar engkau tidak membukakan Kepada kami jalan-jalan haram Ya Allah kuatkan iman kami untuk mampu menepis yang haram Untuk mampu menolak yang haram Dan untuk mampu hijrah dari yang haram Ya Rab Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin Ya Allah jadikanlah kami Istri-istri kami Anak keturunan kami Keluarga yang satu di dunia ini Satu kelak di padang masyar dan tidak saling bermusuhan Dan satu dalam surgamu Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rahman Rahimin Tolonglah lembaga pendidikan Al-Hufaz ini Ya Allah tolonglah para guru-gurunya, tolonglah para pembina pendidik yang ada di sini, para ustaz-ustaznya ya Allah, tolonglah para dewan syariahnya, ya rabbal alamin. Sesungguhnya kekuatan adalah dari engkau Pertolongan hanya milikmu Hanya engkau lah yang akan menurunkannya Ya Allah pandaikanlah para guru-guru yang mendidik di sini Cerdaskan dan ikhlaskanlah mereka Bukakanlah pintu rezeki untuk hufaz Ya Allah kalau pintu rezeki untuk hufaz ya Allah kalau pintu rezeki untuk hufaz ya Allah lepaskanlah hufaz dari segala belitan dan beban-beban hutang yang terjadi karena untuk mendidik umat ini karena untuk membangun bangunan-bangunan buat mendidik hamba-hambamu ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin cahayakan dada kami dengan cahaya Islam dan iman Ya Allah jadikanlah Islam ini dan iman lebih kami cintai dari apapun saja. Berikanlah masa depan untuk kami di dunia yang gemilang yang penuh dengan kebahagiaan dan berikanlah masa depan untuk kami di akhirat yang ada di dalam surgamu surga firdaus bersama hamba-hambamu yang saleh amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin ya arhamar rahimin amin amin amin ya mujibas sailin ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya sami'ad da'awat Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin Amin Amin Mari kita baca surah Al-Asri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سما سما بابا إبو بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Wa وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم demikianlah yang benar dari Allah dan dari Rasulnya yang salah adalah dari saya dan dari syaitan yang terkutuk Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dibuat oleh hambanya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh